iltija wal i'tisam maknanya. Maknanya iltija wal i'tisam. Dikatakan min syirk ini min tab'idiyah. Termasuk bagian dari syirik. Dan ada rinciannya. Baik ya. <clears throat> Al-isti'adzah bi bi ghairillah. <clears throat> Baik. minasyirki al-isti'adatu bi ghairillah. Termasuk kesyirikan adalah isti'adah kepada selain Allah. Termasuk sih, termasuk syirik. Bagaimana bentuknya? Kalau dalam hal-hal yang tidak satu pun mampu melakukannya kecuali Allah. Jadi ini tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak tidak secara mutlak. Artinya pernyataan beliau rahimahullah minasyirki al-isti'adatu bi ghairillah ini tidak mutlak karena kalau dia minta perlindungan kepada seseorang dalam hal yang dia mampu boleh, boleh. Nah, dia meminta perlindungan kepada seorang yang dia mampu untuk melindungi. Nah. Baik. Wa qaulullah ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzu bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dahulu di zaman jahiliyah yang ternyata masih banyak dilakukan orang di zaman sekarang yang katanya sudah berbudaya, sudah modern, masih ada orang-orang yang dari kalangan manusia minta perlindungan kepada tokoh-tokoh dari kalangan jin. Kepada para jin. Yang akhirnya apa? Kalau zaman dahulu disebutkan di sini fazaduhum rahaqa. Zaduhum rahaqa. Kalau wawnya itu kembali kepada jin, wawnya itu kembali kembalinya kepada jin, berarti domirha itu adalah manusia, manusia insnya. Berarti jin itu menambah kebinasaan orang yang berlindung kepada mereka. Semakin memperbudak manusia tersebut, semakin terbenam manusia itu dalam di dalam kesyirikan. Semakin dibikin tak, takut. Entah benar atau tidak, mungkin bisa jadi apa? Kalau antum ruqyah, lihat di sekitar itu kalau ada yang sampai dia menggigil, merinding ketakutan, menggigil badannya, hati-hati dia berarti kena kemasukan juga. Tidak benar apa enggak? Tadi yang nanti tempat baca seperti itu. Jadi kalau misalnya merukia, ya, kalau misalnya ada orang mungkin yang lemah atau apa, sebaiknya dihindari, jauhkan. Jadi kalau misalnya dia di, di situ juga terkena, akan ciri-cirinya mungkin seperti itu. Menggigil ya, takutan, nah itu berarti dia kena. Jangan terkena Baik. Kalau wawnya itu zaduhum, wawnya itu kembali kepada al-ins. Hak domir haknya, hak hum, itu kembali kepada al-jin. Berarti manusia itu yang menambah kebinasaan jin. Apa maksudnya? Menambah jin itu semakin sombong dan semakin merasa berkuasa. berkuasa. Kalau dia itu wawnya itu kembali kepada jin, berarti jin itu semakin menambah manusia itu semakin jadi kita ketakutan. Baik. Kalau rahimahullah, nah ini menunjukkan ini kebiasaan orang dahulu, orang-orang zaman jah, jahiliyah sebelum datang Islam. Sebelum datang Islam. Mereka orang-orang primitif di zaman abad-abad dahulu itu. Baik. Wa an Khawlah bintu Hakim. Khawlah bintu Hakim. radhiyallahu anha. Qalat beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man nazala manzilan" baik itu jadi man nazala siapa yang turun di sebuah tempat singgah di sebuah tempat apakah itu daiman selamanya atau mu'afatan, atau mu'afatan, misalnya kita naik mobil ke mana dari sini ke Surabaya kan mampir-mampir ya mampir-mampir. Hmm. Itu disenahkan untuk baca ini. Fakalah, A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma Aku berlindung dengan kalam Allah, kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan apa yang diciptakan yang memiliki kejahatan. Kalau dia membaca itu lam yadurhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dalik. Tidak ada yang merugikannya kalau dia membaca itu mengucapkan kalimat ini sampai dia meninggalkan berangkat dari tempat yang dia singgahi itu. Hmm. Ada yang pernah cerita? Satu keluarga. Siapa yang cerita? Antum pokoknya ada pernah cerita. Dia bawa keluarga maghrib-maghrib singgah di sebuah kuburan atau tempat yang gelap, hutan. Anaknya pengen titis. Dibawa turun Agak pergi, nah ditinggal. Ternyata dia lihat anaknya sudah selesai dibawa naik. Dibawa naik. Sampai besoknya di tempat itu juga di tempat itu juga di apa di tempat pom bensin ditemukan mereka sehingga di tempat pom bensin ditemukan anak sudah menangis anak itu menangis kenapa nggak tahu ini dari kemarin berarti mereka lihat ternyata anaknya anaknya yang orang rombongan ini tadi. Hmm. Jadi yang dibawanya naik itu siapa? Nah, Alhamdulillah. Allah Nah ini satu juga hal satu fenomena yang penting juga. Bagaimana diingatkan oleh Rasulullah. Ittaqul anain. Ada kan? Dilarang kita untuk buang air di tempat-tempat yang biasa dipakai orang berteduh air yang mengalir ya sunnah di lubang-lubang tertentu hmm, jangan sembarangan jangan jangan sembarangan buang air di lubang ya nah, ada jinnya kena jinnya itu bisa berupa ular atau serangga sehingga di suatu tempat nah lihat kalau misalnya dapatkan toilet ataupun apa ditahanlah ya segera carikan nah. baik <clears throat> nah ini kalimat ini Nah, di ini di satu fenomena disebutkan apa namanya di sini disebutkan oleh beliau tadi ayat. Nah, kemudian hadis. Ayat di atas menunjukkan bahwa perbuatan meminta perlindungan kepada selain Allah. Nah, dan ini mereka berlindung kepada selain Allah dirijalim minal jin. Apa untungnya? Taruhlah kalau misalnya, tapi nah kan nggak jelas sama seperti orang yang masang jimat bukan kepada makhluk-makhluk seperti ini yang biasanya mereka orang dahulu bahkan juga sebagian kita kalau mau lewat di satu tempat kan permisi mbah ya kalau ke Bali dulu ya kalau ke Bali itu nah orang di setiap jembatan kan ya di jembatan klakson eh, itu apa pamit permisi supaya nggak diganggu nyebrang jembatan ini Pak Ahmad sama Abu Syam, Abu masih ingat itu. Untuk Bali kan, eh, jadi ceritakan seperti Jadi orang sana itu selalu kalau pas jembatan tikungan itu kasih klakson, salam. Salam kepada yang menunggu. Nah ini perbuatan itu termasuk perbuatan perbuatan syirik. Ini di dalam bentuk berita bahwa orang-orang dahulu itu demi demikian. Nah sekarang dituntunkan oleh beliau dengan memikirkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung itu. Nah yang boleh adalah Nah, di antaranya dengan kalamullah. Dengan Allah, itu jelas. Nah, kemudian kalau dengan yang lain itu dengan kalam dengan sifat Allah, dengan sifat Allah. A'udzu Ini menunjukkan apa? Bahwa kalamullah bukan makhluk. Nah, kalamullah bukan bukan makhluk. Nah, karena kalau makhluk dan hal seperti ini tidak boleh minta perlindungan kepada makhluk seperti yang di atas. Misalnya tinggal di satu tempat, Mbah, jangan ganggu ya, kami anu mau ke sana. Ya, tidak boleh. Mbah rekso. Ini sesaji ini sedikit telur. Nah. Atau menyan atau bunga. Tidak boleh. Itu sih syirik. Tapi kalau berminta perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat ini, a'udzu bi kalimatillah, maka ini menunjukkan apa? Kalimatullah, salamullah, itu bukan makhluk, bukan makhluk. At-tamah ini sifatnya. Sifat kalamullah itu maha sempurna. Min syarri ma khalaq. Yani min syarri min syarri alladhi khalaq fihi syarr. Arti min syarri ma khalaq yakni dalam dari kejahatan apa-apa yang Allah ciptakan mempunyai kejahatan. Dari kejahatan apa-apa yang Allah ciptakan memiliki kejahatan. Karena yang apa yang Allah ciptakan itu ada yang baik murni, tidak ada kejahatan padanya malaikat. Ya, ada yang ini para ambia. ada yang kejahatan murni, ya syaitan. ya. ada yang di situ bercampur, ya manusia yang lain. ya. binatang. Ya. Baik. Nah, mereka yang membaca ini tidak akan dihinggapi, tidak akan diperkena mudarat oleh apapun sampai dia beranjak meninggalkan tempat tempat itu. Dan ini termasuk yang di mestinya dibaca sabahan wa masaan. Sabahan wa masaan. Baca pagi siang atau pagi dan petang. Ya, pikir masa, pikir. Nah, atau setiap singgah di sebuah tempat. Nah, singgah di sebuah tempat. Nah, rawahu Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik fihi masail fihi masail tapi sebelum itu mungkin adalah yang jadi apa namanya perlu perhatian di sini beliau mengatakan syirki al isti'adatu bi ghairillah perhatikan kemudian beliau nukilkan ayat ya nah, annahu kana rijal minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa berarti menunjukkan apa itu perbuatan tercela ya tercela tidak ada manfaatnya nah, bahkan syirik nah kemudian Allah eh, beliau rahimahullah menyebutkan hadis Nabi menukilkan hadis Nabi rawah rawah Muslim dari Khalid bin Hakim A'udzu bi kalimatillahi tammat Tadi di judul Allah eh, beliau mengatakan minasyirki istilah bi ghairillah. Lalu dalam hadis ini dengan kalamullah. Ini isyarat untuk menunjukkan bahwa kalamullah itu berarti orang yang berlindung dengan kalamullah itu bukan berlindung kepada selain Allah. Menunjukkan kalamullah itu bukan mah, bukan makhluk. Mafhum ya? Nah, baik. Qala rahimallahu fi masal au tafsir ayat jin ya. Ataniyah kaunuhu asyirk. Perbuatan meminta perlindungan kepada selain Allah dalam hal ini kepada jin itu termasuk syirik. Asalisah al-istidlal ala dalika bil hadis, berdalil tentang hal itu dengan hadis. Nah, karena ulama yastadiluna bihi ala anna kalimatillah ghair makhluqah. Nah, ini berdalil tentu jadi bahwa meminta perlindungan kepada selain Allah itu syirik berdalil dengan dengan hadis. Nah, para ulama berdalil dengan hadis untuk menunjukkan bahwa kalimatullah itu bukan ghairu ghairu makhluk. Allah itu bukan ma makhluk. Kalau li'anna isti'adah ada bil makhluk syirik. Kata mereka, Isti'adah kepada makhluk minta pertolongan perlindungan kepada makhluk itu syirik. Nah, seperti yang dilakukan di atas dengan jin. Kalau dengan manusia lain yang dia mampu untuk melakukannya, boh, boleh. Yang harus dirinci. Seperti kata Syekh Muhammad bin Salim Taimin, minasyirki al-isti'adatu bi ghairillah inilla ala itlaqihi. Laisa ala itlaqihi. Kalau dia mampu melakukannya dalam hal yang terbatas dia mampu, kita minta perlindungan dia boh, boleh. Nah, Arabiah yang keempat fadilatu du'a doa istifari. Keutamaan doa ini ya, meskipun ring ringkas ya. seiring dengan keringkasannya pendek nah, baca pagi sore baca pagi begitu rin. Hmm. Al-khamisah anna kauna syai' yasul bihi manfaatun dunyawiyah min kafi syarrin aw jalbi naf'in la yadullu annahu laisa minasyirik. Sesuatu yang dengannya seseorang itu mendapatkan menghasilkan manfaat ya duniawi terjaga dari kejelekan atau mendapatkan manfaat itu tidak berarti bersih, tidak bersih bersih dari syirik, dari syirik. Nah, tidak menunjukkan bahwa itu bukan syirik. Seperti tadi, dia minta perlindungan kepada jin misalnya, kan dapatkan manfaat. Terlindungi, terhan tidak terga, tidak diganggu. Nah, ya seperti itu. Atau dia kembalikan ke bab-bab yang lalu. Manfaatkan misalnya dia masang jimatnya misalnya hilang sakitnya. Nah, tapi bukan itu gitu. Ya. Nah, belum bukan tidak berarti itu menunjukkan apa? Nah, bagian dari nah, tidak berarti menunjukkan bahwa itu bukan syirik. seperti mereka sekarang ini bahwa apa namanya kebidahan itu acara-acara haul ya maulid-maulid dan perayaan-perayaan hari yang bukan hari raya Idain itu mereka anggap itu kan banyak masya Allah faedahnya manfaat barokahnya banyak apa bawa pulang berkat itu Nah, kok dikatakan sesat, kok dikatakan mubazir? Nah, ini kan manfaat duniawi, apalagi cara-cara yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini bab nah, ke belas. Nah, insya Allah kita akan pada kesempatan lain. Min syirki ayyastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Termasuk syirik meminta bala bantuan kepada selain Allah dari kesulitan atau berdoa kepada selain Allah. Ini termasuk dalam rangkaian tadi. Ya, la ala itlaqihi. La ala itlaqihi. Kata-kata doa, memanggil, kata-kata istighatsah, minta pertolongan, bala bantuan ini ya. Nah, kepada ini perlu perlu rincian, perlu rincian. Manggil si fulan ya fulan, tahan. Ambilkan minum ya itu enggak syirik nah, kalau dia memang dia mampu melakukannya majikan datang pulang apinya pulang masya Allah ya Allah api ah, haus sambil minum anaknya ada di situ boleh boleh tapi kalau misalnya haus ini manggil yang apa mbahnya udah meninggal mbah aku haus mbah nah, nah ini sih syirik nah ini syirik. Kalau misalnya dia memanggil minta pertolongan misalnya. Ya, dalam keadaan orang itu jauh Tapi bisa dihubungi, saya pakai telepon. Syirik enggak? Hah? Syirik enggak? Enggak no. <laughs> Ini bisa mampu menghubungi. Jadi dia mampu apa enggak? Mungkin istihza jadinya. <laughs> nah, Artinya kalau dalam hal yang kalau yang di zaman dahulu kan memang dia panggil orang yang gaib yang tidak ada di tempat untuk menolong membantu dia. Nah ini termasuk perbuatan syirik atau orang yang mati yang sudah mati mbahnya atau buyutnya atau siapa yang sudah mati wali fulan nah, dia panggil itu termasuk syirik. Tapi kalau orang itu hadir di tempat minta dia minta tolong bantu minta bantuan boh boleh. Seperti nanti diceritakan dalam hadis Nabi Musa, kisah Nabi Musa ya fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi minta tolong kepada Nabi Musa menghadapi musuhnya pukul oleh Nabi Musa padahal pukulan itu bukan pukulan untuk membunuh Nabi Musa itu mengangkat batu 10 orang mengangkat 10 dia beliau sendirian alaihissalam kekuatannya bayangkan kalau pasti sekali mati enggak orangnya itu Nabi kita Muhammad SAW tiga 30 kekuatan beliau dalam riwayat disebutkan 30 diberi kekuatan sama dengan 30 laki-laki. Ini kan Nabi kita. Tapi nggak pernah beliau. Insya Allah. Kita yang kekuatannya satu yang dilawan setengah orang ya. <laughs> Mudah ya. Nah, baik ini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah, alhamdulillah, Alhamdulillah.